Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in Wa la hawla wa la quwata illa billahil adil azim Amma ba'du Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah atas limpahan rahmatnya, kasih sayangnya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka beribadah ibadah yang paling utama yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan sama-sama mengkaji sebuah kitab yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sarwah at tirmidhi yang berjudul Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di hadis-hadis tentang bab bergadang ya kita teruskan tentang hadis Ummu Zara. Ya, langsung saja ya. Hadis nomor 253. Hadda eh, qala al-Imam Tirmizi, haddatsana Ali bin Hujrin qala haddatsana Isa bin Yunus an Hisham ibni Urwah an akhihi Abdullah ibni Urwah an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha qalat jalasat ihda asyrata imra'atan fata'ahadna fata'aqadna alla yaktumna min min akhbari azwajihinna syai'a. Imam Tirmizi berkata menceritakan kepada kami Ali bin Hujr. Dia berkata menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Hisham bin Urwah dari saudaranya Abdullah bin Urwah dari abahnya Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anha dari bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan telah duduk sebelas orang perempuan ya, Ada yang mengatakan dari berasal dari kabilah di Yaman Ada yang mengatakan sebelas orang perempuan ini adalah termasuk umat-umat terdahulu yang sudah sudah berlalu ya. Ada yang mengatakan sebelas orang ini adalah yang berada di zaman jahiliyah sebelas perempuan ini berkumpul dan mereka berjanji tidak menyembunyikan cerita-cerita atau kabar-kabar tentang suami-suami mereka sedikit pun ya, bongkar-bongkaran. Maka perempuan yang pertama ya, dia mengatakan Zauji lah jamalin ghassin ala ra'si jabalin wa'rin la sahlun fayurtaqa wa la saminun fayuntaqal. Suamiku seperti daging unta. Suamiku seperti daging unta. Jadi perempuan ini mengum, mengumpamakan ya keadaan suaminya terhadap dirinya seperti daging unta. Daging unta itu adalah daging yang paling tidak disukai. Ya. Yang pertama disukai adalah daging kambing, yang kedua sapi. Kalau enggak ada, baru daging unta. Jadi menunjukkan bahwasanya suaminya apa sedikit faidahnya, sedikit manfaatnya bagi si istri. Kemudian sesudah ya suaminya ini diibaratkan seperti daging onta gostin lagi kurus. Jadi gostin maknanya bisa rodi jelek. Jadi daging onta kualitas jelek. Maknanya juga bisa hazil kurus. Sudah daging onta kualitas jelek atau kurus ya. Berarti sedikit sekali faidahnya bagi si si istri. Kemudian letaknya di mana? Ala ra'si jabalin wa'rin yang berada di puncak gunung yang berlumpur. Sudah daging onta, kemudian jelek kualitasnya, kemudian susah didapatkan. Maksudnya apa? Perempuan ini berjuang kalau ingin mendapatkan manfaat dari si si suami. Kemudian setelah itu la sahlun toko. Karena dia berada di atas puncak gunung yang berlumpur, maka tidak mudah untuk didaki, ngalih untuk didaki. Kemudian dan juga tidak gemuk, maka bisa direbutkan. Kenapa? Karena daging ontanya apa tadi? Sedikit kurus ya. Kemudian kualitasnya je, jelek. Itu perumpamaan dari uh, suami yang pertama yang disebutkan oleh perempuan yang pertama. Ini sudah lalu. Kemudian yang kedua, perempuan yang kedua mengatakan zauji la abuthu khabarah. Suamiku saya tidak menceritakan tentang kabarnya. Jadi dia menahan untuk menceritakan kabar tentang suaminya karena banyaknya aib yang dimiliki oleh suaminya sehingga dia tidak mau menyebutkan karena saking banyaknya. Inni akhafu alla adrah. Sesungguhnya saya takut ya saya saya tidak meninggalkannya. Saya tidak meninggalkannya. Kemudian nah, maksudnya adalah kenapa dia mengatakan eh, bahwasanya saya takut saya tidak meninggalkannya, tidak bisa meninggalkannya. Sekalipun suaminya banyak aibnya, dia tidak bisa meninggalkan suaminya. Nah, ini ada satu sebuah faidah bahwa Memang kita para suami ini terkadang banyak aibnya. Maka seorang istri selagi masih diharapkan kebaikan suami, maka jangan sampai apa? Jangan sampai minta minta pisah, ya. Maka sama seorang suami juga banyak aib, maka seorang istri juga banyak aibnya. Maka tatkala masih sama-sama diharapkan kebaikannya, maka jangan sampai jangan sampai pisah. Kemudian dia mengatakan, In azkurhu azkur azkur ujarahu wa bujarahu. Jika saya menyebutkan tentang dia, keburukannya yang sangat banyak tadi, maka saya akan menyebutkan tentang urat yang ada di wajahnya dan juga urat yang ada di perutnya. Ini perumpamaan. Maksudnya apa? Perempuan ini mengumpamakan saking banyaknya aibnya, aibnya itu ada dua. Ada aib yang nampak yang orang sudah tahu, ada yang aib yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain kecuali oleh si istri saja. Nah, ini menunjukkan bahwasanya si perempuan ini menahan ya, menahan untuk tidak menceritakan tentang suaminya. Karena kalau dia ceritakan sangat panjang dan isi semuanya adalah aib semuanya Kemudian ya ini perempuan yang ketiga mengatakan zaujil Ashanak suamiku asyannak. Asyannak itu sangat tinggi, panjau Bahkan diantara para ulama mengatakan asyannak itu tinggi, sangat tinggi, tapi kepalanya halus, awak ganal, awak tinggi afwan. Kepala halus, awak tinggi, panjau Ada yang mengatakan bahwa ini menunjukkan suatu ibarat tentang kebodohan. Tentang laki-laki yang bodoh. Jarak otak dengan jarak hati terlalu jauh sehingga tidak pintar. Ini sebuah istilah ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan benar, suaminya ini memang tinggi. Di, tetapi dia tidak memiliki kelebihan yang lain kecuali hanya sebatas ting, tinggi awak saja. Kemudian dia mengatakan utalok, ya. Jika saya bercerita berkata-kata tentang aibnya dan dia tahu, maka saya akan di, ditalak. Ini menunjukkan sifat suami yang terburu-buru. Sifat suami yang ter terburu-buru. Kemudian dia mengatakan wa in askut uallaq dan jika saya diam maka saya akan digantung. Ya. Maksudnya apa? Seandainya kalau dia bercerita tentang suaminya dan suaminya tahu maka dia akan ditalak. Tetapi kalau dia diam Artinya dia tidak menyebutkan aib suaminya dan dia bertahan terhadap kepada suaminya, tetap bertahan kepada suaminya. Maka hidupnya digantung. Kalau punya suami, suaminya tidak memberikan manfaat. Kemudian dia juga tidak ditalak oleh suaminya. Kalau ditalak oleh suaminya, maka dia bisa menikah dengan pria yang lain. Jadi hidupnya seakan digantung, bertahan dengan suaminya, manfaatnya tidak ada atau sedikit dan juga digantung karena tidak ditalak. Kalau ditalak kan dia bisa menikah dengan laki-laki yang yang lain. Nah, jadi 1 sampai 3 ini menceritakan tentang keburukan suaminya, ya. Jadi yang paling semangat 1 dan 2 ini tentang suami yang buruk. Kemudian yang keempat baru mulai sedikit yang manis lah. Yang keempat yang keempat zauji kalaili tihama. Ini bagus ya. Zauji kalai tihamah. Suamiku seperti malam di tihamah. Tihamah adalah sebuah kawasan yang rendah antara Laut Merah dan Gunung Hijaz dan Yaman. Nama sebuah daerah. Jadi perempuan ini memisalkan suaminya seperti malam di tempat Tihamah atau di kota Tihamah, maka apa sifatnya? Apa sifat dari kota Tihamah tadi? yang mana perempuan ini memisalkan suaminya dengan tihamah. La harrun wala qarrun. Jadi pas pada saat malam di kota Tihamah itu la harrun wala qarrun. Tidak panas dan tidak dingin. Maksudnya apa? Cuacanya sedang, tidak panas dan tidak tidak dingin. Mu'tadil sedang. Nah, maksudnya apa? Dia mengungkapkan suaminya seperti Tihamah tadi. Maksudnya adalah suaminya ini mu'tadil fi tasarrufatihi wa muamalatihi wa muamalatihi ma'aha. Suaminya ini dia artinya ketika dia bermuamalah memberikan haknya, maka dia memberikan haknya, ya tidak berlebihan dan juga tidak tidak kurang, sesuai dengan porsinya sebagai seorang suami. Tidak berlebihan sangat baik dan juga tidak sangat sangat kurang mu'tadil yaitu sedang ketika bermuamalah dan memberikan hak kepada si si istri. Kemudian wala makhafata dan tidak ada ketakutan. Maksudnya apa? Istrinya tidak merasa takut berada di dekat suami. Jadi merasa tenang, merasa ah, aman. Ini sangat penting bagi seorang suami. Suami menjadi tempat ketenangan bagi si si istri. Bukankah termasuk tujuan pernikahan adalah sakinah, ketenangan? Maka kita menjadikan istri kita sebagai sumber ketenangan, demikian pula istri menjadikan suami sebagai sumber ketenangan. Ketika ada masalah, pasti ada masalah. Suami banyak masalah, apalagi begawi di luar, maka si istri yang menenangkan. Eh, sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali bertemu dengan Jibril, maan Nabi Qori Di gua Hira, bacalah kata Jibril. Saya tidak bisa membaca sampai tiga kali. Kemudian Nabi pulang ya ke rumahnya. Kemudian bertemu dengan Khadijah dan Nabi ketakutan, cemas. Dan Nabi mengatakan, "Saya takut saya ditimpa keburukan." Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Menenangkan Nabi. Khadijah di apa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditenangkan oleh Khadijah. Caranya bagaimana? Khadijah menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi. Engkau orang yang suka menolong, membantu orang fakir, engkau suka menyambung tali, silaturahmi. Tidak mungkin Allah memberikan keburukan kepada kamu. Jadi Khadijah di sini posisinya menjadi apa? sumber ketenangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pun begitu ya. Si istri menjadikan suami atau sebaliknya menjadi sumber ketenangan. Kalau ada masalah maka di, ditenangkan sehingga tidak ada takut kalau kita bersama suami atau si istri. Kemudian yang berikutnya wala sa'amah dan juga tidak ada rasa bosan, tidak bosan bersama si suami karena dia memiliki sifat yang muqtadil, yang pertengahan. Sifatnya muqtadil. Ini adalah perumpamaan dari istri kepada suami yang bagus. Jadi suaminya baik sehingga dia merasa aman dan tidak bosan hidup bersama si suami tadi. Kemudian yang kelima masih murojaah Perempuan yang kelima mengatakan, "Zauji in dakhola fahida wa in khoroja asida wala yas'alu amma ahida." Suamiku jika masuk rumah maka seperti macan ya. Jadi fahida itu di kamus bisa maknanya macan kumbang atau harimau. Macan kumbang atau harimau. Macan kumbang itu kayak apa yuk? Irang kah? Jaguar kayak itu kah? Buah kila? tahu bana bagina macan kumbang lah. Ya, kita terjemahkan macan kumbang. Mak makanya nama banyak ngaran anak Fahad. Raja Fahad. Itu maknanya binatang, binatang yang yang kuat. Jadi apa namanya? Terkadang memang sebagian orang itu, sebagian orang Arab ya, menamakan anaknya dengan istilah-istilah yang menunjukkan kejantanan, kekuatan. Fahad, Asad ya. Asad singa artinya. Kemudian dia mengatakan, suamiku itu jika masuk rumah maka dia seperti macan, ya. Dan jika dia keluar rumah maka seperti singa. Dan dia tidak bertanya tentang apa yang dia dapati yang berada di dalam rumah. Jadi, kata Syabir Razak mengatakan, maksud dari si istri ini bisa mengandung pujian juga sebagiannya bisa mengandung celaan. Mengandung pujian dari sisi apa? Yang pertama, dia mengatakan masuk rumah maka dia apa? Seperti macan kumbang. Maksudnya adalah dia orangnya baik. Yang kedua, memuliakan istrinya. Kemudian yang ketiga, muasyarah bil ma'ruf ketika bergaul maka dengan pergaulan yang yang Ya ini di dalam rumah bagus, baik. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah dia suka menjima istrinya. Itu masih berselera kepada si, istri. Bayangkan ya seorang suami tidak berselera kepada istri. Ketika syahwat naik, dia melampiaskan kemana? Wasang alih juga pulang misalnya. Maka ini termasuk sifat yang baik. Jadi suami apa? sangat mencintai istrinya. Masuk rumah seperti macan, hantak menerkam terus. Ini adalah perumpamaan yang yang baik ya. Berarti dia masih sangat mencintai istrinya dan istrinya di matanya masih sangat cantik. Makanya dia suka menjima istrinya. Kemudian tidak dan jika dia keluar rumah maka dia seperti singa. Itu menunjukkan bahwa suaminya ini pemberani. Suaminya apa? Pemberani. Tanya tentang apa yang didapatinya di dalam rumah. Misalnya rumahnya seperti ini diatur oleh istrinya. Jadi suami ini tidak ikut campur terhadap masalah yang ada di dalam rumah. Jadi semuanya diserahkan kepada si istri. Itu makna yang baik. Kemudian sebagian pensyarah juga mengatakan di dalam perkataan Perempuan yang kelima ini ada sisi negatifnya. Maksudnya apa? Suamiku jika masuk rumah maka dia seperti macan. Macan itu sifatnya kalau dia masuk ke gua maka dia tidur. Tidak maksudnya apa? Dia tidak peduli dengan keadaan rumah. Istrinya menangis dibiarkan. Rumahnya berantakan tidak ditegur. Dia tidak apa namanya? Tidak tidak apa? cuek ya, ter, cuek terhadap permasalahan rumah. Anaknya garing, ya biasa aja. Bininya nangis terus, ya biasa aja. Rumah berantakan, kada diberasihi. Itu maksud dari sisi negatif dari macan macan kumbang tadi. Kemudian ini menunjukkan bahwa suaminya apa? Yang dia pikirkan hanyalah tidur saja. Jadi rumah itu hanya sebatas tempat istirahat. Bulik dari luar langsung guring. Tidak mengobrol dengan istri, tidak apa namanya tidak mendengarkan keluh kesahnya apa yang dia rasakan misalnya kesedihan anak bagaimana rumah bagaimana dia tidak tanyakan cuek saja terhadap perkara yang ada di dalam di dalam rumah dan ini apa termasuk sifat negatif dari seorang suami tidak perhatian terhadap masalah yang ada di dalam rumah entah masalah kebersihan entah masalah keadaan istri keadaan anak dan seterusnya ini termasuk sifat macan kumbang yang tidak bah, baik. Masuk kandang ya sudah guring. Tidak peduli lagi apa yang terjadi di dalam kandangnya. Kemudian yang keenam, kita masuk yang ini ya. Qalatis sadisah berkata perempuan yang keenam, "Zauji in akala lafa In akala laffa wa in syaribash taffa wa init taj'al taffa wa la yulijul kaffa liya'lamal basa Perempuan yang keenam mengatakan, suamiku jika makan maka bahkan dengan banyak sekali. Jadi laki tuku, amun lakiku itu, nah, amun makan banyak benar makannya. Dan ini adalah sesuatu celaan terhadap suami. Ini adalah bentuk celaan tetapi dengan kiasan. laki ku itu kalau makan banyak benar. Ini adalah ungkapan apa? negatif dari seorang istri. Kata Syekh mengatakan hadhihi tadhummu zaujaha bi annahu idza dakhala baitahu falaysa lahu hammun illa batnah. Kata Syekh mengatakan ini adalah celaan si istri kepada suaminya yaitu bahwa suami ini kalau masuk rumah maka tidak ada sesuatu yang dia ingat yang penting baginya kecuali perutnya saja yaitu masalah makan makan saja Kemudian in akala laffa, jika makan dia makannya sangat banyak. Ya. Maka maksudnya adalah jika dia duduk untuk makan, maka dia akan menghabiskannya semua yang ada di depannya berupa makanan dan tidak menyisakannya. Wa in syaribastaffa, dan jika dia minum, maka dia tidak menyisakannya. Ya. Kemudian wa ini al taffa dan jika dia berbaring untuk tidur maka dia berselimut sendiri saja. Nah, maksudnya apa? Kata Syekh, "Idza in uh, in in liya liya nama iltaffa bilihafin wahdah fi zawiyatin minal baiti wala yas'alu an ahli." Jika dia berbaring untuk tidur, maka dia berselimut dengan sendiri saja. Ya, jadi kita dianjurkan ya. Kalau selimutnya besar maka berdua. Jadi lebih apa? Lebih lebih dekatlah kepada pasangan. Nah, ya bakile lebih romantis ya. Pengalaman <laughs> Ini termasuk yang yang kurang baik ya disebutkan di sini. Jadi kalau berselimut sendiri aja. Kemudian fi zawiyatin minal baiti pulang di pojok rumah jadi berpisah tidurnya dengan istri. Serumah tapi tak sekamar, mungkin seperti itu istilah kata Ustaz Ahmad. Serumah tapi tidak sekamar. Atau sekamar tapi yang ini di pojok, yang ini di pojok, nggak ketemu. Maka ini termasuk hal yang negatif dari apa dari kesalahan si si suami, yaitu tidur berjauh-jauhan, tidur berjauh-jauhan. Kemudian wala yas'alu an ahli dan dia tidak bertanya tentang keadaan keluarganya. Ya sama cuek tadi. Cuek tidak perhatian terhadap urusan keluarganya. Kemudian wala yurijul kaffa liya'lamal bassa. Dan dia tidak mengulurkan tangannya untuk mengetahui kesedihanku. Jadi dia memang ya cuek tadi, tidak tahu soal istrinya sedih. Kemudian kalau istrinya bercerita, dia tidak apa? Tidak berbicara, tidak ngobrol, dianggap hal yang tidak penting misalnya, maka ini termasuk hal yang tidak baik bagi si suami. Kata Syekh mengatakan annahu la yatafaqqadu zaujahu wa la yu'anisuha wa la yuda'ibuha liya'lama ma fi nafsiha min ahzanin wa humum. Kata Syekh mengatakan suaminya ini tidak bertanya-tanya tentang pasangannya, tentang istrinya dan juga tidak lembut kepada si istri dan juga tidak diajak bercanda kepada si si istri. Agar apa? Kita bercanda, kita lembut, kita ngobrol dengannya supaya kita tahu apa yang terjadi kepada dirinya berupa kesedihan. Jadi ya karaslah lawan bini ya. Ini adalah sebuah ungkapan yang tidak baik bahwasanya suami itu kalau berada di dalam rumah istrinya bagaikan orang asing, bagaikan orang asing kada dipandiri, kada lembut, kada begayaan sehingga kada tahu apa yang terjadi lawan bi, bini. Dan ini termasuk apa? Uh, ungkapan yang tidak baik. Yang keberapa ini? Yang keenam. Jadi dari satu sampai enam cuma satu yang bagus ya. Nomor berapa tadi? Nomor empat ya. Nomor lima ada bagusnya dan juga ada negatifnya. Kemudian langsung ke 7, qalatis sabiah berkata perempuan yang ketujuh. Zawji u, au tabaqa u, kullu da'in lahu da'un syajjaki au fallaki au jama'a kullan laki. Oh ini lebih lebih mengerikan lagi ya. Suamiku itu ayaya. Ayaya maksudnya apa? Al-inhimak fisyar. Sangat buruk. Tenggelam dalam keburukan. Maksudnya apa? Sangat sangat buruk. Suamiku itu sangat buruk. Au ghayai atau au ini adalah keraguan dari si rawi. Jadi ayaya atau goyaya. Goyaya maksudnya apa? Layah tadi orangnya tidak lurus. Ya suka suka berbuat jahat juga sama istilahnya inhimak fisyar, tenggelam dalam keburukan. Kemudian selain dia apa namanya? suka menzolimi istrinya, u pulang ahmak hamkon mutabakon istilahnya luar biasa ya tabakok maksudnya apa bodoh kuadrat mutabak itu yang bertingkat-tingkat maksudnya apa bodoh kuadrat sudah ketujuh menzolimi bini kemudian dia tidak pin, pintar tidak pintarnya kuadrat pulang kemudian setelah itu ini luar biasa bininya ya kullu da'in lahu seluruh penyakit dia miliki semuanya Kuludain da'in segala penyakit ada pada dirinya. Luar biasa ini. <laughs> ya. Kata Syekh mengatakan, la yakhturu balikunna min da'in wa madammatin wa aibin fir rijal illa wa huwa sifatun li zawji. Maksudnya apa? Tidak terlintas di hati kalian wahai para perempuan yang duduk dengan saya. Ada penyakit, ada kehinaan, ada aib di seluruh laki-laki kecuali itu adalah sifat suamiku. Masya Allah. Sedih banget bini kayak ini. Kemudian setelah itu lagi syajaki. Dia melukai kamu. Syajaki dia melukai kamu. Jadi syajun itu adalah luka yang ada di kepala. Nah, kira-kira lakinya mah apa? Suka mukul. Di mana? Di kepala. Ya ditampar pipi kah misalnya atau apa? Syajaki dia melukaimu di kepala atau aufallaki atau dia melukaimu di tubuh di kepala kena di awak juga ke kena kata syekh mengatakan tasifuhu bi annahu fi ta'amulihi ma'aha yadribuha bi qaswatin famarratan yashujju ra'saha wa marratan yudmi jismaha ini sangat kasihan ya jadi si perempuan yang ketujuh ini mensifatkan suaminya bahwa suaminya itu bermuamalah, berinteraksi dengan dirinya suka mukul biqaswah dengan keras. Ke kepala berdarah, ke awak juga juga berdarah. Maka terkadang melukai kepalanya dan terkadang membuat berdarah tubuhnya. Oh, ini luar biasa ya. Nah, itu kan tadi disebutkan atau dia melukai kepalamu atau dia juga bisa melukai tubuhmu. Jadi bisa salah satu keduanya tetapi si istri mengatakan au jamaa kullan lah mengumpulkan keduanya untukmu. Maksudnya apa? Kalau zolim, kepala bisa berdarah, sekaligus tubuh juga bisa ber, berdarah. Dua-duanya kena. Ini menunjukkan bahwa apa? Suaminya sangat buruk muamalahnya. Bukan cuma menghina, enggak. Tapi sudah main fi, fisik. Bahkan sampai ke kepala. Subhanallah ya. Ini adalah contoh laki yang sangat yang sangat buruk. Kemudian masuk lagi lebih enak lagi yang kedelapan ya. Zaujul masu masu arnab. Nah, suamiku itu sentuhannya seperti sentuhan kelinci. Hmm. ya. Maksudnya apa? Kata Syekh mengatakan an najis latifun wahwa. Maksudnya apa? Tubuh suaminya ini lembut, bagus, harum, dan dia senantiasa menjaga kebersihan. Nah, ini penting bagi kita suami. Kita suami bukan cuma menuntut istri bagus dipandang wangi, tapi kita pun juga memperhatikan tampilan tubuh kita, ya. Nah, seperti itu. Ini adalah yang kedelapan bahwa tubuh suami ini bagus, kemudian dia selalu senantiasa menjaga kebersihan. Kemudian kata istrinya mengatakan, "Warihu rihu zarnab." Warihu rihu zarnab dan wanginya itu seperti wangi tumbuhan zarnab. Zarnab adalah nama sebuah tumbuhan yang memiliki wangi yang wangi, memiliki wangi ya, bau yang wangi. Maksudnya apa? Suaminya ini senantiasa tayyibur raihah, menjaga wangi tubuh. Selain bersih penampilan, awak bagus, kemudian dia juga apa? Suka memakai minyak minyak wangi. Dan termasuk salah satu yang Nabi cinta terhadap perkara dunia apa? Minyak wangi. Ya, suka Nabi suka memakai minyak minyak wangi. Tapi ingat ya, kalau membeli minyak wangi maka membeli belilah minyak wangi yang semua orang suka. Jangan sampai kita sendiri yang suka orang nggak suka ya. Dan itu sering terjadi di kampung-kampung lah. Terkadang kita ketika sholat berjamaah kok baunya apa ini? <laughs> Mungkin bagi Sidin Baunya itu klasik enak ya. Tapi kan kita, waduh, apa ini baunya? Kita kadang nggak nggak enak, nggak suka ya. Maka kalau kita beli minyak wangi juga harus diperhatikan. Kan tujuan minyak wangi apa? Bukan cuma untuk diri kita kan, juga untuk orang orang lain. Kemudian, nah, jadi perempuan ini dia tidaklah menyebutkan tentang suaminya illa madahan kecuali pujian. Tubuhnya bagus, lembut, kemudian dia suka menjaga kebersihan. Kemudian dia juga suka memakai minyak minyak wangi. Wahadal maduhu kata Syekh yatadammanu husnal muasyarah wa husnal akhlak. Selain dia dan wangi tidak kotor, dia juga termasuk apa? muasyarah bil ma'ruf. Dia bergaul dengan istrinya dengan pergaulan yang baik, kemudian akhlak yang yang baik. Jadi penampilan dan akhlak juga juga baik dan bagus. Nah terkadang ya suami akhlak baik, tapi dari sisi wangi-wangian, sisi penampilan kurang. Ya. Itu terkadang sebagian suami. Maka sangat bagus kalau seorang suami itu menjaga dua hal, akhlak bagus, tampilan juga ba bagus. Kemudian langsung yang kesembilan berkata perempuan yang kesembilan. Ada sebelas. Yang terakhir itu cukup panjang pak tentang hadis Ummu Zara itu. Yang kesembilan mengatakan Zawji rafi'ul imad Tawilun nijat Azimur ramad Qaribul baiti minan nad Perempuan yang kesembilan mengatakan Suamiku itu tinggi tiangnya Suamiku itu tinggi tiangnya Jadi memang para istri ini mereka menyebutkan dengan ungkapan kiasan yang indah dan bagus nggak belak-belakan ya. Tidak belak-belakan. Yang kesembilan mengatakan suamiku itu tinggi tiangnya. Jadi tiang di sini adalah maksudnya tiang untuk menegakkan kemah. Itu disebut dengan imat. Tinggi yang fungsinya untuk menegakkan khaimah atau kemah. Maka maksudnya apa? Ungkapan dari perempuan ini suamiku itu tinggi tiangnya. Maksudnya apa? Dalilun ala sa'atil khaimah wa kibaiha fahiyatu syiru ila anna zaujaha midyafun. Nah, ini menunjukkan bahwa suaminya itu suka menyambut tamu. Kalau ada tamu sangat baik. Ya, jadi suaminya ini yang pertama menunjukkan memang rumahnya besar. Kemudian yang kedua, dia mengisyaratkan bahwa suaminya ini suka midyaf, suka menyambut tamu. Jadi kalau menyambut tamu tidak tanggung-tanggung. Jadi dia berusaha maksimal untuk menyambut tamu. Dan orang Arab itu sekalipun di masa jahiliyah mereka mempunyai sebagian sifat-sifat yang baik. Sekalipun mereka di masa jahiliyah, di antaranya sifat jujur. Yang kedua suka menyambut tamu. Jadi mereka mempersembahkan persembahan terbaik untuk si si tamu. Dan sampai sekarang pun begitu orang Arab ya. Kalau kita beelang ziarah ke rumahnya, maka dikasih makanan yang berat. Kambing kah, ayam kah, macam-macam. Kalau kita kan wadai, tergantung eh, kebiasaan masing-masing lah. Yang penting dia berusaha untuk melayani. Nah, kemudian tawilun nijat, panjang sarung pedangnya, panjang kumpang pedangnya. Ini sebuah ungkapan, maksudnya apa? Maksudnya adalah orang ini pemberani, suaminya pem, pemberani tidak pengecut. Jadi termasuk sifat yang diagungkan sekalipun orang-orang jahiliyah adalah pemberani. Jadi pemberani adalah sifat yang yang mereka muliakan. Kemudian azimur romat banyak abunya. Jadi romat itu kalau kita membakar maka ada serpihan-serpihan disebut dengan abu. Banyak abunya. Maksudnya apa? Sama dengan pembahasan sebelumnya yaitu istimrar fil baiti ikraman lidhaifi fatasifu zawjaha bil karam. Jadi dia senantiasa terus-menerus suka di dalam rumahnya untuk memuliakan tamu, maka si istri mensifati suaminya dengan pemurah. Maksudnya apa? Suaminya apa? Pemurah tidak apik. Nah, termasuk sifat juga yang diunggulkan oleh orang kafir jahiliyah adalah sifat pemurah. Sifat pemurah. Makanya kan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bu'itsu li maka riman akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Di zaman jahiliyah mereka sudah memiliki sebagian akhlak yang baik seperti jujur, pemberani, pemurah, suka memuliakan tamu. Maka Rasul diutus untuk menyempurnakan itu, menyempurnakan akhlak. Kemudian perempuan ini meneruskan qaribul baiti minan nadi. Rumahnya dekat dengan tempat pertemuan. Anadi tempat pertemuan. Rumahnya dekat dengan tempat pertemuan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah rumahnya itu memang benar dekat dengan majelis atau tempat pertemuan sehingga mudah ketika ada utusan atau tamu untuk mencari rumahnya. Sehingga tatkala mudah untuk mencari rumahnya dan banyak tamu dan beliau senantiasa apa? menyambut tamu dengan baik sekalipun tamu yang datang jumlahnya bah, banyak. Nah, ini adalah pujian yang kepada yang diberikan kepada suami yang kesembilan. Ya. Ada tiga berarti. Kemudian yang kesepuluh, kholatil Ashiroh berkata perempuan yang kesepuluh, zauji Malik, Wama Malik, Malik khairum min zalik. dia mengatakan suamiku itu namanya Malik. Namanya Malik. Tetapi kata Syekh mengatakan Malik di sini adalah indahu syai'un azimun yamlikuhu. Jadi suamiku itu Malik maksudnya apa? Dia memiliki sesuatu yang sangat besar. Nanti disebutkan setelahnya. Jadi Malik apa? Sesu dia memiliki sesuatu yang sangat besar, yang sangat banyak. Wama Malik dan siapa Malik? Maksudnya apa yang dia miliki sehingga dia disebut dengan malik sesuatu yang sangat besar yang dia miliki. Malik adalah khairun min dzaliki. Malik lebih baik daripada itu. Jadi kata dia, Malik yang suaminya tadi itu lebih baik dari itu. Nah, itu itu itu dalam kalimat itu maksudnya bisa kembali kepada sifat suami yang kesembilan tadi. Jadi maksudnya apa? si Malik suaminya tadi lebih baik daripada suami yang kesembilan yang disebutkan pemurah, kemudian suka menyambut tamu dan seterusnya. Lebih baik daripada yang yang kesembilan. Atau maksudnya adalah suaminya itu lebih baik daripada yang saya sebutkan sifatnya. Ketika saya menyebutkan tentang kebaikannya, maka yang saya sebutkan itu ternyata tidak sebaik kenyataannya. Kata si si istri tadi. Nah, kemudian baru si istri ini menyebutkan tentang kebaikan dia. Apa saja yang dia miliki yang jumlahnya sangat besar yang diberikan kepada si si istri. Dia mengatakan lahu ibilun kathiratul mabarik qalilatul masarih. Dia memiliki onta yang banyak di kandangnya. Dia memiliki onta yang disimpan di kandangnya. Qalilatul masarih yang sedikit di tempat pengembala. Yang sedikit di tempat pengembala. Maksudnya apa? Ontanya ini banyak disimpan ber atau berada di kandang, tidak dikembalakan di tempat luar. Alasannya kenapa? Alasannya adalah dikarenakan eh, afwan. Sebelumnya dulu maksudnya adalah istri ini mengisyaratkan bahwa suaminya itu banyak tamu, banyak tamu. Sehingga tatkala banyak tamu, maka onta itu sedikit dikembalakan. Kenapa? Karena habis untuk dijamu, untuk menjamu tamu. Jadi saking pemurahnya, maka ontanya itu nggak digembalakan, sedikit saja, tetapi disimpan untuk apa? Untuk ta, untuk tamu. Nah, oleh karena itulah maka beliau menjaga ontanya di kandangnya, tidak digembala di luar sampai beliau memilih apa yang bagus dari ontanya tadi untuk disembelih. Banyak onta beliau itu dikumpulkan di dalam kandang. Beliau pilih yang mana yang paling bagus ontanya, kemudian itulah yang dihidangkan kepada siapa? Kepada si si tamu. Kemudian si istri melanjutkan, "Idza sami'na sautal mizhar ayqanna annahu nahawalik." Jika onta-onta itu mendengar suara tukang yang menyalakan api, maka onta itu yakin bahwasanya mereka akan binasa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwasanya onta-onta ini jika dia mendengar suara alat untuk menyembelih tadi, maka mereka yakin maka akan disembelih. Maksudnya apa? Suami ini suka menyembelih on onta dalam rangka apa? Untuk memuliakan si si tamu dan juga dia di dalam kandang tadi banyak untuk yang dipilih yang paling bah, bagus. Memang kita katakan bahwa ketika seorang itu bersedekah maka yang paling afdal adalah sedekah yang yang terbaik. Kemudian yang ke-11 ini cukup panjang. Qalatil hadiyata asyarah berkata perempuan yang ke-11. Zauji suamiku Abu Zorok. Suamiku adalah Abu Zara. Zara secara bahasa artinya apa? Tanaman. Abu Zara, abahnya tanaman. Itu secara secara bahasa. Jadi perempuan ini menyebutkan kunyahnya. Kunyah itu adalah nama yang diawali dengan abu atau ummu. Abahnya ini, mamanya ini. Dia menyebutkan kunyah untuk suaminya isyaratan ila makarimir rajul sebagai isyarat untuk memuliakan si suami. Jadi nggak menyebut nama. Kan kita aja ketika seorang yang muda menyebut nama langsung orang yang tua kan nggak dianggap nggak beradab. Iya kada. Ada ulun misalnya, ada bisi paman langsung ulun sambat si anu itu. Nah, itu kan kurang beradab karena langsung menyambat nama. Jangannya ya, paman ini kah? Nah, sama halnya dengan si perempuan ini, dia menyebut dengan kunyah abahnya si anu. Tidak menyebutkan nama langsung itu menunjukkan bahwa si istri ini memuliakan sua, suaminya. Dan juga sebagai isyarat bahwasannya suaminya ini memiliki kelebihan-kelebihan yang bermacam-macam yang akan disebutkan oleh si si istri. Wa ma Abu Zara itu ya, dia menyebutkan dengan pertanyaan. Tujuannya adalah tujuannya adalah untuk membuka apa yang dia akan sampaikan berupa kebaikan si si suami. Anasa min huliyin udunayya. Dia menggerak-gerakkan perhiasan yang menjuntai di telingaku. Nah, jadi ini istilah ya. Kata si Ummu Zara ini, Abu Zara ini suka apa namanya? menggerak-gerakkan perhiasan yang ada di telinga si si istri. Dan ini adalah isyarat bahwasannya bermacam-macam perhiasan yang suami berikan kepada si istri karena si suami ini pemurah. Nah, bagus banget memberi apa? Perhiasan lawan bini. Ini sesuai kantong Bang sejujurnya. <laughs> karena suaminya kaya, maka dia suka memberikan istri. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mala'a min syahmin adudayya dan suaminya memenuhi lemak yang ada di lenganku, lengan atas. Adud itu lengan atas. Maksudnya apa kata si istri? Suamiku itu dia memenuhi lemak yang ada di lenganku. Maksudnya apa? Ini adalah isyarat bahwasanya suaminya pemurah juga dalam hal makanan. Masalah makanan hendak apa? Orang inikah, orang itukah? Nah, karena dia mampu, maka dia senantiasa memperhatikan masalah perhiasan, kemudian juga masalah apa? Makan. Istri ini an hatta anna jismaha asbaha sahihan mutaghadhiyan sehingga tubuh si istri menjadi sehat dan bergizi, berisi juga. Kenapa? Karena makanannya diperhatikan. Nah, subhanallah ya. Ini juga terkandung <laughs> Kemudian intinya diperhatikan mas. Walaupun kita sederhana tetapi di, diperhatikan. Kalau dihantar ke salon maka silahkan. Kalau kita punya ya maka kita silahkan. Kalau kita punya duitnya. Kemudian kata Syekh mengatakan dan disebutkan secara khusus lengannya, lengan kan? Kan dia mengatakan dan suamiku memenuhi lemak di lenganku. Kenapa kata Syekh yang disebut secara khusus lengan bukan anggota tubuh yang lain? Dikarenakan lengan itulah yang pertama kali dilihat. Maka jika lengannya gemuk itu menunjukkan tubuhnya juga gemuk. Lengannya bagus itu menunjukkan tubuhnya juga bah, bagus. Lengan berotot, tubuhnya berotot 6 misalnya. Seperti itu. Jadi lengan itu menunjukkan tubuh. Kalau lengannya apa lemah ya, tidak keras itu menunjukkan tubuhnya juga juga lemah. Kemudian dia mengatakan, "Oh, cukup panjang ini palah." Kita cukupkan sampai ini. Kemudian si istri ini mengatakan lagi, wabajahani fabajahat ilayya nafsi. Dan suamiku suka membahagiakanku dan aku pun gembira terhadapnya. Subhanallah ya. Jadi karena diperhatikan masalah perhiasan tadi, makanan tadi, kesehatan dan macam-macam, maka si istri ini bahagia dengan suaminya dan dia pun bahagia terhadap si suaminya tadi. Wallahu a'lam bisa kita cukupkan sampai di sini cukup panjang Pak. Intinya adalah yang nah yang yang ke sebelas inilah inti dari pembahasan. Makanya kan disebut dengan hadis Ummu Zara. Ummu Zara adalah cerita perempuan yang ke ke sebelas Nah, disinilah Rasul mengatakan kepada Aisyah, "Saya seperti saya seperti Abu Zara, sepertimu dan kamu seperti Ummu Ummu Zara." Berikan kepada siapa radhiyallahu taala anha inilah yang berusaha kita kita ikuti. Berusaha membahagiakan istri-istri kita. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.